Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din Azza wa azakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Warakat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kemarin kita sudah sebutkan dua faedah yang sangat berharga dan sangat penting terutama di dalam memahami ilmu fikih yaitu kaidah yang pertama apa kaidah masalah adat, tradisi atau adat istiadat Na'am barakallahu fikum al-asl fil 'adah aw fil asya' ibaha hatta ya'tiya dalil 'ala tahrimiha. Hukum asalnya yang namanya tradisi sesuatu perkara itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya. Atau masalah ibadah Naam, al-asl fil ibadah muharramatun hatta ya'tiya dalil 'ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah adalah diharamkan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Naam. Pantunnya masalah adat Naam wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal adat kita, tradisi kita adalah boleh-boleh saja hingga datang dalil yang melainkan dari pembolehan tersebut. Masalah ibadah Awal. Naam, wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Setiap perbuatan ketaatan itu hukum asalnya haram hingga tentang dalil yang Naam barakallahu fikum mensyariatkannya naam barakallahu fik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Setelah beliau menyebutkan beberapa penjelasan al-asal fil asya' al-ibahah yang itu yang mana yang rajih barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan idan itu ya. Nah, idan jika demikian la hukma qabla bi'tsatir rasul, tidak ada hukum sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ar-rasulu al-murad bihi al-jins bal ba'daha. Maksudnya rasul yang diinginkan di sini adalah jenisnya, ya, jenis risalah. Bahkan apa? Setelahnya. Nah, maksudnya setelah diutusnya para rasul. Wa hadza bi muqtadad dalil. Ini pun sesuai dengan apa tuntutan dalil atau yang diharuskan oleh dalil. Wa huwa qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun baktar Rasul agar manusia itu tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia itu berada di satu, berada di satu ummah. Ummah ini maksudnya adalah agama, milah. Nah, bahwasanya manusia dulunya berada di atas satu agama. Jadi enggak ada kesyirikan ini ketika zaman Nabi Adam alaihissalam hingga muncullah kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam padahal jarak antara zaman, zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan nah barakallahu fikum zaman Nabi Adam alaihissalam berapa jaraknya? 6 10 abad yaitu kurang lebihnya berapa tahun? Satu tahun masih satu abad. Seribu tahun nah barakallahu fiikum. Nah, awal mulanya dulu ketika manusia masih sedikit, zaman Nabi Adam alaihissalam mereka berada di atas satu agama. Berada di atas satu agama barakallahu fiikum. Kemudian setelah banyaknya manusia, banyaknya keturunan, akhirnya mereka pun nah barakallahu fiikum banyak perselisihan terutama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengagungkan orang-orang saleh. Akhirnya apa? Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama kali untuk penduduk bumi Nah, karena Rasul pertama kali untuk penduduk bumi adalah Nuh alaihi salam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa kemudian berikutnya Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia itu berada di atas satu ummah, maksudnya adalah millah atau agama. Kemudian Allah taala mengutus para nabi sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitabil haq dan diturunkan bersama mereka Allah Taala turunkan bersama mereka Alkitab dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi untuk menghukumi, untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya. Wa qaluhu la ba'da hukmin syar'iyyin, tidak setelah adanya hukum syar'i. Maksudnya bagaimana ma'rufun annahu al hukm syar'i al amru. Sudah diketahui ini bahwasannya setelah adanya hukum syar'i, perkaranya semakin nampak. Dulunya sebelum adanya hukum syar'i, perkara tidak nampak. Nah, barakallahu fikum dalam artian hal huwa halalun am haram? Semakin nampak setelah ada hukum syar'i, halal haram karena ilmu usul ini awal mulanya dulu di zaman sahabat tidak ada ilmu usul. Paham ya? Nah, zaman sahabat tidak ada, munculnya awal kali. Disebutkan para ulama Nah, yang mengawali pembukuan ilmu usul adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahimahullah. Jadi setelah itu barulah apa? Naam barakallahu fikum dijelaskan in halal, haram, makruh, sunnah, mandub. Paham ya? Wa illa dulunya enggak ada. Dulunya belum belum ada barakallahu fikum naam seperti itu. Ikhwan fi din azza wa maksudnya belum ada apa? Belum ada perincian seperti itu. Wa illa Segenap para sahabat ketika datang perintah itu enggak ada satupun yang nanya perintahnya ini haram atau atau perintahnya ini perintah yang wajib atau yang sunnah enggak ada. Sami'na wa ta'na para sahabat seperti itu. Kalau ada larangan bagaimana langsung mereka tinggalkan. Enggak menanyakan ini makruh atau haram gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa la'anna al-mu'allif rahimahullah arada biqaulihi ba'da hukmin syar'i na'am bayan al-waqi'. Bisa jadi mu'allif dengan ucapan beliau setelah adanya hukum syar'i ini beliau hanya menjelaskan ingin menjelaskan apa kenyataannya realita yang ada. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa annal ahkamal mu'tabarah hiya al-ahkamus syar'iyyah dan bahwasanya hukum-hukum yang dianggap itu adalah hukum yang syar'i. Wa annal ahkamal lati yathbutu biha al-hil wal hurmah wal wujub wan nadb. Nah, barakallahu fikum dan bahwasanya hukum-hukum yang yang menetapkan dengannya kehalalan keharaman wajib dan juga sunnahnya wal karahah dan juga makruhnya hiyal ahkam syar'iyyah yaitu hukum syar'i. Paham ya? Nah, hukum syar'i inilah yang dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mandub atau sunnah atau mustahab, ada yang apa? wajib. Jadi mandub, mustahab itu sebutan untuk sunnah. Enggak usah bingung antum ya. Hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Mustahab, artinya sunnah. Paham? Jadi antum nanti kalau jumpai artikel, hukumnya apa? Mandub, Gak usah bingung lagi. Kalau bingung gagal paham. Paham ya? Mandub, mustahab, sunnah itu sama. Paham ya? Mahum salah? Naam. Kalau haram lain lagi, haram, makruh, sunnah, wajib. Nah, sunnah ini punya istilah-istilah yang lain apa mandub, mustahab. Mahum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan Azza wa wazakumullah kita lihat jadi hukum yang dikenal al-ahkam at-taklifiyah hukum-hukum pembebanan syariat adalah apa? wajib, kemudian sunnah nah kemudian apa? haram, kemudian makruh kemudian mubah mubah ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat karena mubah ini tidak memiliki hukum sendiri jadi mubah ini tidak bisa memiliki hukum sendiri kecuali dengan niat dan tujuannya karena perkara mubah antum minum, makan langsung dikatakan dapat pahala atau enggak? Enggak bisa. Nah, orang makan minum bisa jadi dapat dosa. Orang makan minum bisa jadi dapat pahala, tergantung niat dan tujuannya. Yang nah, mubah ini maksudnya apa? Mubah ini perkara yang dia hukum asalnya tidak bisa dihukumi dia dapat pahala, tidak pula dapat dosa. Sampai nampak tujuannya apa dia melakukan perkara mubah tersebut. Paham belum? Antum sekarang barakallahu fikum Yusuf, antum bawa tangga atau tangga ya. Nah, hukumnya apa? Ubah boleh aja, tapi ternyata bawa tangga untuk apa? Eh, untuk mencuri ayam orang misalkan. Nah, itulah contoh aja ya. Contoh jadi apa hukumnya? Haram. Perkara mubah jadi haram, tergantung niat dan tujuannya. Nah, ini nanti masuk dalam kaidah apa? Al-umur al bima qasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Untuk menghukumi hukum apa mubah tadi itu. Maafun soalnya ya. Kemudian contohnya ada orang bawa tangga, Nah, barakallahu fikum, awal mulanya mubah, cuman tangga tersebut dia bawa untuk nah barakallahu fikum misalkan nah membantu orang yang kesusahan. Mungkin dia naik atap kemudian tangganya enggak ada tangganya diambil orang misalkan, dia mau turun enggak bisa. Kita bawa tangga ke situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi masyru'ah disyariatkan menolong. Nah, padahal awal mulanya mubah. Seperti itu ya. Perlu diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru. Naam. Yang memiliki hukum tersendiri wajib. Sunnah haram, makruh itu masing-masing memiliki hukum tersendiri, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Paham maksudnya ya? Kalau wajib yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Paham ya? Nah, dan berhak mendapatkan hukuman. Kalau sunnah yang meninggalkan dia tidak berdosa, yang mengerjakannya afdal dan dapat pahala. Kalau perkara haram yang meninggalkannya dia dapat pahala, yang mengerjakannya dia berdosa dan berhak mendapatkan ancaman atau hukuman. Kalau makruh yang meninggalkannya lebih afdal dapat pahala, yang mengerjakannya dia tidak berdosa. Itu makruh. Paham ya? Kalau mubah bagaimana? Tidak punya hukum tersendiri kecuali dengan niat dan tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla. Berikutnya, qala rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah, bal wa ma ahalla syar'ul halalnahu wa ma nahana 'anhu haramnahu Bahkan apa saja yang dihalalkan oleh syariat kami halalkan dan apa saja yang syariat melarang kita, kita pun juga mengharamkannya. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu perlu diperhatikan baik-baik karena penting. Maknahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan maknahu maknanya anna ma ahallallahu lana fahuwa halalun. Maksudnya adalah apa? Apa saja seluruh yang Allah Taala halalkan bagi kita maka itu halal. Wa ma fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah Taala haramkan maka itu adalah haram. Walakinnal muallif rahimahullah yaqul akan tetapi muallif rahimahullah mengatakan manahana anhu dan apa saja yang syariat telah melarang kita darinya binaan ala annal asla fin nahyi at-tahrim. Ini kita lewati dulu ya dalam kitab usul al-usul min ilmi usul. Ini dibangun di atas kaidah bahwasanya hukum asal larangan itu adalah apa? Haram. Paham ya? Nah, haram bagaimana? Haram untuk Nah, barakallahu fikum, larangan tersebut adalah larangan yang haram kalau seandainya dikerjakan. Maksudnya ya, seperti itu. Bukan untuk apa? Lil karahah, tapi li tahrim. Itu hukum asalnya. Jadi al-asl fil nahyi dulu ala tahrim. Paham ya? Wal asl fil amri yadullu ala wujub. Itu kaidahnya jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Al-asl fil nahyi dulu ala tahrim, wal asl fil amr yadullu ala wujub. kita lewati dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Coba diulangi kaidahnya tadi. apa apa Nah, barakallahu fikum itu kaidah penting jangan sampai terlupakan. Kita lihat di sini barakallahu fikum qala rahimahullah berkata rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah wa haitsu lam najid dalila hilli syar'an tamassakna bi hukmil asli dan kapan saja kita tidak menjumpai menjumpai dalil yang tentang penghalalan secara syariat. Maksudnya kapan saja kita tidak menjumpai dalil tentang kehalalan suatu perkara dalam syariat ini, tamassakna nabi hukum asal, kita mengambil hukum asalnya. Mengambil hukum asalnya. Nah, ini biasanya di, disebutkan oleh para ulama istis, istishab alal asal. Paham ya? Jadi di hukum itu ditarik kembali kepada asalnya. Asalnya bagaimana hukum asalnya seperti itu barakallahu fiikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yakni idza lam najid dalil al-hilli tamassakna bi hukm al-asli. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kita tidak menjumpai dalil penghalalan, maka kita berpegang teguh dengan hukum asal. Paham ya? Kembali ke hukum asal. Wa tahrim, yaitu apa? tahrim, tentang pengharaman. Seperti apa? Daging babi, seperti nam bangkai, seperti darah. Hukum asalnya apa? Haram. Eh, hukum asalnya haram. Cuman kalau orang darurat, eh, kalau darurat ada penghalalan. Makanya penghalalan bagaimana? Diperbolehkan karena darurat tadi. Paham ya? Nah, kalau nggak darurat bagaimana kembali ke hukum asal? Itu maksudnya itu ya. paham maksudnya ya? Eh, kembali ke asal haram. nam darurat contohnya apa? Contohnya Taruhlah sekarang antum pergi, misalkan lagi jalan-jalan gitu ternyata masuk hutan, kesasar dari tengah hutan. minumannya habis, permennya sudah nggak ada lagi, pamnya Intinya bahan sudah nggak ada lagi, tinggal kosongan sudah. Paham ya? nggak ada makanan sama sekali. Padahal antum tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan kecuali bangkai. Itu pun bangkai apa? Nah, bangkai yang istilahnya sudah beberapa hari sudah, bangkai intinya. Paham ya? Nah, mau tidak mau karena keadaan darurat diperbolehkan antum makan Bangkai tersebut sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum karena kalau sudah keadaannya darurat itu enggak diharamkan lagi. Sebagaimana ungkapan Imam As-Sa'di rahimahullah, Naam, walaysa wajibun bilak tidari, wala muharramun ma'tirari. Paham ya? Walaysa wajibun bilak tidari, wala muharramun ma'tirari. Artinya tidak wajib kalau orang enggak mampu. Antum awal mulai sholat dengan berdiri wajib nggak? Wajib. Tapi kalau nggak mampu, nggak wajib. Sholat dengan duduk. Nggak mampu dengan duduk dengan apa? Dengan berbaring. Nggak mampu dengan berbaring dengan apa? Semampunya. Paham ya? Semampunya, nggak usah bingung-bingung, semampunya. Kan itu. Ini kembali kalau barakallahu fikum kaidah tadi penting sekali ya. Walai Walaisa wajibun tidari Syahid yang kedua. Wala muharramun ma'atirari dan tidak ada perkara yang diharamkan bersamaan dia terpaksa. Terpaksa nggak ada makanan lagi. Itu penuh bangkai barakallahu fikum. Nah, saat itu diperbolehkan. Dan Allah Taala angkat penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Kalau kita telusuri, kalau kita pahami yang namanya bangkai itu biasanya kan ada penyakitnya. Tapi kenapa kok suatu ketika darurat kok nggak ada penyakit Allah Taala menunjukkan apa barakallahu fikum rahmahnya kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Eh, di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai bangkai bagaimana? Faman turra Naam. Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Kalau terpaksa tanpa dia berlebihan, lebihan naam barakallahu fikum, tanpa dia istilahnya naam melampaui batasannya, maka enggak ada dosa bagi dia. Makan bangkai pun enggak masalah. Nah, tapi kalau makan bangkai sepuasnya boleh enggak? Ya secukupnya sampai menegakkan menegakkan tulang punggungnya dia bisa melanjutkan lagi. Mohon salah Ternyata apa? Haus nih, haus. Ah, enggak di tengah perjalanan enggak ada air sama sekali. Melewati sungai pun sungai sudah kering sudah. Paham ya? Adanya darah. Enggak tahu siapa yang naruh situ ada darah itu. Paham ya? Ada darah, barakallahu fikum. Nah, itu bagaimana? Halal atau enggak? Halal. Sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. <clears throat> Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah ingat-ingat kaidah ini penting ya. Jadi kalau enggak ada penghalalannya kembali ke hukum asalnya. Ala ra'yi man yara anal asla tahrim. Ini pun kembali kepada pendapat yang berpandangan bahwasanya hukum asal suatu perkara adalah haram. Nah, awal hil ala ra'yi man yara anal asla al hil. Ada juga yang eh, atau berdasarkan pendapat Naam barakallahu fikum bahwasannya apa bahwasannya hukum asal suatu perkara adalah halal. Ini kembali ke hukum yang sudah kita lewati kemarin. Nah, barakallahu fikum bahwasannya al asal fil asya' al ibahah itu yaitu yang rajih. Naam. Qala al mu'allifu asbahullah mustashibina al asla la siwahu wa qala qaumun didda ma qulnahu ay aslu hat tahlilu illa ma warad tahrimuha fi syar'ina fala yurad nah ini yang disebut dengan dalil al istishab perhatikan baik-baik dalil apa namanya al istishab menarik hukum itu pada asalnya karena sudah tidak ada lagi cara lain. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum Maksudnya, nah kalau asalnya haram ya haram. Kalau asalnya halal halal. Seperti itu. Kita lihat. Qala asy syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu mustashabina mustashibina al-asla wal aslu alladhi qaddama al-mu'allif rahimahullahu wat tahrim. Naam. Hukum asal yang disebutkan muallif di sini yang beliau mengawali adalah apa? Haram. Padahal apa? Kaidah sudah kita lewati, hukum asal suatu perkara apa? Al-hil. Hatta ya'ti dalil 'ala tahrimihi. Paham itu ya? Hingga datang dalil tentang pengharamannya. Kita lihat wa qalu rahimahullah ay asluha tahlil hadzal qaul alladhi asyara ilaihi al-muallif biqaulihi wa qala qaumun biddu wa qala qaumun bidda ma qulnahu ini jadi al-Imam Al-Amriti menguatkan bahwasanya apa? Hukum asal suatu perkara apa? haram. Itu Imam Al-Amriti. Oleh karena itu ketika beliau mengatakan asluha tahlil, langsung beliau langsung apa langsung beliau nah barakallahu fikum sebelumnya mengatakan apa? Wa qala qaumun didda maqulnahu. Berkata sekelompok kaum yang berlawanan dengan apa yang aku ucapkan. Amlum. Karena yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Amriti, pendapat Al-Imam Al-Amriti bahwasanya hukum asal apa? haram. Paham ya? Nah, beliau ketika menukilkan wa qala qaumun bidda ma qulnahu ay aslu at-tahlil illa ma warad. Hukum asal suatu perkara apa? Halal. Nah, kecuali kalau datang pengharamannya. Nah, ini kata beliau, ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan ucapanku, gitu loh. Nah, kita lihat. Huwa sahih annal asla fi al hil, masyaallah. Langsung disahihkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itulah yang sahih bahwasanya hukum asal suatu perkara itu halal. Wa hadza biqat'in nadari 'ala dalil sam'i. Nah, yang seperti ini, nah barakallahu fikum tanpa apa tanpa melihat kepada dalil sam'i yang bisa didengar dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Jadi sebelum mendengar dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada hukum. Maksudnya bagaimana? Hukum asal suatu perkara itu adalah apa? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ima pengharamannya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Mahfum insyaallah? Nah. Li'anna dalil sam'i yadullu 'ala al-hil. Dikarenakan dalil sam'i dinamakan dalil sam'i itu kembali kepada sama karena didengar. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau antum dengar ad-dalil sam'i maksudnya adalah Al-Qur'an As-Sunnah karena dua-duanya bisa didengar. Yadunan di ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ingat-ingat ini ayat yang pendek. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua Nah, barakallahu fikum yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian. Berarti apa? Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan untuk kita sesuatu kecuali yang halal. Diperbolehkan Allah Ta'ala itu istilahnya. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala untuk kalian. Kemudian sesuatu yang haraman nggak mungkin. Nah ini diambil pendalilan bahwasannya al-asl fil asya apa? Ibahatun. Pembolehan hatta ya'tiya dalil ala tahrimiha. Ini buat kaidahnya ingat-ingat ya. Hukum asal semua perkara itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, barakallahu fiikum. Misalkan antum sepak bola, voli, eh, bulu tangkis, itu hukum asal seperti boleh aja. Cuma nanti kalau sampai melalaikan zikir kepada Allah taala, datanglah pengharaman. Karena pengharamannya apa? Melalaikan tadi itu gitu loh. Paham Wa ilah hukum asalnya apa? Enggak ada larangan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah kitab Hilyah Talabul Ilm itu, nah barakallahu fikum, disebutkan sana syarat-syarat main sepak bola. Namanya. Sebutkan karena memang banyakkan orang itu kalau sudah sepak bola lalai gitu loh. Apalagi sudah ta'assub asabiyah fanatik dengan grup tertentu gitu loh, paham ya? Dengan apa? Dengan klub-klub tertentu ya. Nah barakallahu fikum P apa lawan P apa misalkan, seperti itu ya. Itu biasanya susah sekali menghilangkannya. namanya Kenapa? Karena dia tetap pembelaannya ada terus, asabiyah Kalah pun dia tetap bagaimana caranya menang. Paham ya? Nah, oleh karena itu diungkap oleh para ulama apa? Anazah walau tarat. Karena sudah ta'asub fanatik tadi itu, itu tetap kambing walaupun terbang. Paham ya? Anazah walau tarat. Anazah <laughs> itu kayak semacam kambing ya. Jadi itu tetap kambing walaupun terbang. oh, sudah tahu terbang kambing gimana? Karena asabiah fanatik tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu hindari, hindari ya. Nah, barakallahu fikum permainan-permainan yang bisa mengarah kepada asabiyah fanatik dihindari. Nah, apalagi sampai melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, nanti kalau antum bisa lihat, lihat sendiri ya syarah Hilyah Talabul Ilm itu yang syarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, syarat-syarat main sepak bola itu ada syarat-syaratnya. Hendaknya tetap berpakaian syar'i, kemudian juga tidak mengikuti apa? langkah-langkah budaya-budaya orang kafir, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang berlalu-berlalu yang untuk kedepannya insya Allah lebih maju lagi ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya penyakit asobiah fanatik eh, sepak bola dan semisalnya. Nah hindari barakallahu fikum karena dulu mungkin banyak orang-orang yang istilahnya nggak tahu kan istilahnya setelah tahu ya hindari. Nggak perlu kita bela sepak bola ini sepak bola itu, paham ya? Nah barakallahu fikum karena apa? Karena seperti itu biasanya mengganggu konsentrasi di dalam belajar. nam. Ikhwan fi din azan azakumullah, kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, wa ala hadha ra'yi, maka berdasarkan pendapat ini, idza lam najid dalil tahrim, famadha takunu asya? Sekarang kalau kita tidak menjumpai dalil pengharaman, kemudian suatu perkara atau perkara-perkara itu bagaimana? Takunu halalan atau bagaimana? Takunu halalan. Dia tetap kembali hukum asal itu halal. Kalau enggak ada yang mengharamkan halal kan? Halal barakallahu fikum seperti itu. Naam. Eh, jadi apa aja ya, kadang anak melarang permainan-permainan yang gharib, yang asing. Nah, itu hukum asalnya memang nggak ada larangan, cuman kenapa dilarang? Karena seringnya melalaikan. Dan ini terbukti, paham ya? Sebelum antum kan mungkin orang-orang yang hata yang bicara pernah mengalaminya gitu loh, paham ya? Sebelum antum. Jadi karena pengalaman tadi itu jangan sampai terulang. Apa maksudnya ya? Nah, masalah sepak bola mungkin ada juga yang dulu pernah nah tertarik kemudian jatuh taubatan itu istilahnya. Jadi jangan merasa kok ini dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang, main ini dilarang, main dilarang. Karena di balik permainan itu sudah pengalaman anak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum oleh karena dilarang jangan terulang pada kalian itu loh. Nah, karena permainan-permainan seperti itu yang kira-kira nah melalaikan itu benar-benar melalaikan, benar-benar melalaikan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwanu fillah azza wa kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa qila innal asla fima yanfa'u jawazuhu wa ma yadurru yumna'u. Ada juga yang mengatakan hukum asal itu nah anu selama itu bermanfaat diperbolehkan. Selama bermanfaat diperbolehkan. Adapun yang membahayakan dilarang gitu loh. Ini ada yang mengatakan seperti itu juga. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Wa hadza qaulun mufassilun. Ini ucapan yang terperinci. Jadi semua yang bermanfaat boleh. Semua yang membahayakan apa? Haram. Ini lebih rinci lagi nih. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kita lihat, annal asla fil nafi' annahu halal. Bahwasannya hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu halal. Wa fid dan sesuatu yang membahayakan adalah haram. Bahwasanya ya, seperti itu. Naam. Oleh karena itu terkadang sesuatu yang halal jadi haram. Misalkan dia ada hukum asal, hukum asal semua hewan lautan apa hukumnya? Halal, kecuali yang membahayakan. Nah, sebab membahayakan ini jadi haram. Paham belum itu? Seperti itu para barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Naam. Sekarang hewan darat yang bangkai dan hidupnya pun juga halal apa? Serangga, nyamuk. Hewan darat yang dia tuh halal eh, belalang, bangkainya halal ketika hidup misalkan atau bismillah kemudian makan langsung boleh. Paham ya? Boleh memang orang-orang yang pedalaman-pedalaman seperti itu. Belalang-belalang yang memang sudah layak dimakan itu bismillah ambil kepalanya langsung punya. Paham ya? Tapi belalang tertentu ya, nggak sembarangan ya karena ada belalang yang berbahaya. Eh, yang loreng itu kayak tentara itu, itu berbahaya kalau antum makan bisa biduran. Makanya bisa gatal semuanya. Jadi nggak semua belalang. Ikan, nah kedua ikannya Ikan ini masalahkan antum dapatkan bismillah ini, Maka langsung enggak masalah, halal. Bangkainya pun juga halal. Ini hewan darat. Paham ya hewan darat yang halal dua-duanya na'am kalau fikum seperti itu. Nah, kalau lautan jelas yang enggak ada ikan lagi ya, itu yang darat tadi belalang sama apa tadi? Ikan. Nah, tapi ingat belalangnya enggak sembarangan karena ada belalang yang berbahaya juga ada. Eh, belalang-belalang apalagi belalang padi itu yang baunya enggak enak itu jangan dimakan. Itu berbahaya itu, na'am. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya, wal haqiqatu anna hadza aidan qaulun laysa bihi kabiru faedah. Pada hakikatnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ini pun adalah ucapan yang enggak ada faedahnya, enggak enggak eh, terlalu besar faedahnya. Paham ya? Nah, tidak ada faedahnya besar di sini. Li'anna ma yadurru sawfa buhun insan bidalilin aqlih. Karena sesuatu yang membahayakan pasti yang namanya sesuatu membahayakan itu orang akan menjauhinya secara akal. Jadi nggak perlu diterapkan kaidah ini, orang langsung sadar itu. Berbahaya dia akan menjauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalnya ada singa, secara tidak langsung orang itu akan menjauh dari singa itu, nggak mungkin dekat-dekat. Eh, nggak mungkin dekat dekatnya Atau ada ular kobra, berbahaya misalkan, dia malah dekat-dekatan nggak mungkin. Secara akal dia akan menjauh karena berbahaya tadi. Kita lihat berikutnya. It Innal aqila la yumkin an yartaqiba ma yadurruhu. Dikarenakan orang yang berakal itu enggak mungkin dia justru melakukan perkara yang membahayakan dirinya. Perhatikan baik-baik ini ya, orang garut kalau berakal itu enggak mungkin dia malah justru melakukan perkara yang membahayakan dirinya. Wa huwa ya'lamu annahu yadurruh. Padahal dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya bahwasanya sesuatu tersebut membahayakan dirinya. Dia sudah tahu kalau mentok itu nyosor oleh ganggu. Paham ya? Berbahaya enggak? Nah, dia kok malah ganggu mentok itu. Paham ya? Seharusnya kalau berakal, ya, nah barakallahu fikum itu seharusnya dia malah enggak melakukan perkara yang membahayakan dirinya lah ketika disasar kan sakit. Paham ya? Nah, enggak sembarangan ketika disasar sakit. Nah, kalau dia berakal seharusnya dia menjauhi perkara-perkara yang membahayakan dirinya, bukan malah menjerumuskan. Akhirnya disasar. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru. Itu contoh saja, contoh. Nah, bahwasanya apa? Sesuatu yang membahayakan itu jangan kita deketin. Jangan kita malah deket-deket itu ya. Sudah tahu ada kala jengking, eh, ekornya daging gini mah, deket-deket tangannya. Tintop, Disengat. Allah musta'an. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa hunaka aslan tsanin lam yatakallam anhu al-muallif rahimahullah. Di sana ada hukum asal yang kedua. Memang muallif tidak membicarakan di sini. Muallif belum membicarakan di sini. Karena yang beliau bicarakan hukum asal suatu perkara boleh itu aja kan. Tadi beliau merajihkan haram tadi kan. Tapi yang rajih hukum asal suatu perkara boleh atau haram? Boleh. Nah, yang kedua ini sama mu'alif belum disebutkan apa enggak disebutkan yaitu apa? Wa huwa al aslu fil ibadat fal aslu fil ibadat at-tahrim. Ini. Yaitu mengenai hukum asal ibadah. Hukum asal ibadah itu semuanya hukum asalnya adalah haram. Masa ibadah haram bagaimana? Kita katakan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Salat itu ibadah atau bukan? Ibadah lah. Kalau antum salat subuh 3 rakaat, haram enggak? Haram. Walaupun niatnya ibadah haram karena enggak ada dalil itu loh. Paham ya? Nah, mengingat sejarah lahirnya Rasulullah SAW. Disyariatkan nggak kira-kira? Disyariatkan nggak? Disyariatkan, tapi kalau dengan cara ritual Maulid Nabi itu, namanya. Nah, barakallahu fikum, ya dilarang karena apa? Karena nggak ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Liqaulin Nabi SAW dikarenakan sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Iyyakum umur." Nah, iya kum ini namanya apa? Namanya adalah tahdir. Dia isim fi'il amr maknanya tahdir. Ya takdirnya adalah eh daru. Setelah wawu pasti masuk sebagai maf'ul lebih dengan fi'il yang dibuang. Eh Ihdaru wajtanibu muhdatsatil umur. Setelah setiap wawu mesti masuk itu. atau jumpai di mana masa setelah iyyaka atau iyyakum kok ada wawu setelahnya setelah wawu mesti masuk. Percaya enggak antum? Ayo, iyyakum wal julusa fi turuqat. Iyyaka wad dukhula eh, ala nisa iyyaka wad dukhula ala nisa dukhula masuk semuanya ya enggak iyyaka wal kadiba. iyyakum wa muhdafati. ini majurur atau masuk ini masuk karena jamak muana salim nasabnya dengan kasrah itu nah masuknya sebagai apa tadi Usama sebagai maf'ulun bih dengan fi'il yang dibuang takdirnya apa iyyakum makna ihdaru wawunya wa ataf wastanibu muhdasatil umur atau watruku takdirnya yang penting cocok aja. Watruku muhdatsatil umur. mafhum mafhum insyaallah. Ana awarakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau iyyakum berarti ihzaru, tapi kalau iyyak ihzar mafhum insyaallah. Dewana. Jadi yang mansub setelah wawu itu sebagai apa? Dengan fi'il yang dibuang. Wawunya waw apa tadi? Wawunya waw apa tadi? wawu atfin, wawu atof Ma'atuf pada fi'il yang sebelumnya yang sudah ditakdirkan. Iyyakum wa dasar, ditakdirnya ihdaru watruku. mau nah, wawu ataf. Ihdaru watsruku mahum? Eh, wanam Kita lanjutkan barakallahu fikum, hati-hati kalian dan tinggalkanlah perkara-perkara yang baru. Wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Artinya barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak ada tuntunannya darinya maka amalan tersebut radun ay mardudun tertolak amalannya nah barakallahu fikum ini dalil untuk barometer tahu barometer antum enggak tahu barometer barometer itu alat untuk mengukur paham ya sebagai ukuran barometer paham ya sebagai ukuran untuk amalan apa ini amalan yang zahir atau yang batin amalan yang zahir Amalan zahir diukur dengan ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa Kalau amalan batin barometernya apa? Innamal a'malu binniyat. Sudah itu aja sudah. Mudah sekali. Jadi semua amalan tergantung dengan niatnya, amalan batin bukan? Batin. Kalau amalan zahir lihat ini. Ada enggak dalilnya? Enggak ada, tinggalkan. Selesai urusan. nggak usah panjang lebar. Dikit lagi barakallahu fikum qala al-mu'allifu asbahullahu wa ay fa ayyu insanin yata'abbadu lillah biqaulin aw amalin aw aqidatin biduni dalilin syar'iyyin fa innahu mubtadi'un. Maka manusia mana saja beribadah kepada Allah dengan ucapan atau dengan amalan atau dengan keyakinan tanpa adanya dalil yang syar'i, maka dia dikatakan mubtadi'un, pelaku bid'ah. Wa amaluhu mardudun alaih dan amalannya pun tertolak karena tidak mencocoki apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma khairul ibadati adapun selain ibadah fal aslu al hil sebenarnya selain ibadah hukum asalnya boleh atau halal sawa'un kana fil a'yan awil muamalat awil adat baik itu berkaitan masalah a'yan sesuatu yang kita saksikan perkara-perkara yang ada wal muamalat transaksi muamalah jual beli atau semisalnya awil adat atau tradisi itu hukum asalnya halal Antum jual beli hukum asalnya apa? Halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Jual beli itu hukum asalnya halal, tapi kalau ada unsur riba di dalam jadi haram. jadi haram. Karena apa? Karena ada unsur yang menjadikan dia haram. Illa hukum asalnya boleh-boleh saja. Na'am barakallahu fikum. Ini jual beli itu ada dua jenis ya, perhatikan baik-baik. Jual beli itu ada dua jenis. Baik itu jual beli yang nakdan kontan ataupun yang taksidan. Apa taksidan? Hah? Kredit. Paham ya? Kredit itu enggak masalah, tapi jangan dinaikkan, jangan ada dendanya. Nah, orang-orang awam biasanya di dealer-dealer itu jual motor kredit tapi kalau bayarnya terlambat, dinaikkan harganya atau didendani itu masuk riba. Hindari. Paham ya? Contoh yang enggak riba seperti ini. Nah, barakallahu fikum misalkan ana jual jam ke antum misalkan, kalau kontan harganya 100 ribu kalau kontan. Kalau dikredit 150 ribu dibayar dalam waktu sesuai kesepakatan kita mungkin dibayar setahun lah. Terlambat nggak terlambat tetap 150 ribu sampai lunas. Nggak ada wah kantum terlambat bayarnya dinaikkan jadi 200. Nah itu nanti riba. Paham belum ya? Jadi ya, transaksi jual beli kalau kredit pun boleh, tapi jangan ada riba. Paham ya? Jual beli kontan ya nggak masalah, paham ya? Kalau itu nggak ada masalah lagi ya. Tapi kalau kredit ingat-ingat jangan ada riba di dalamnya. Denda bagaimana denda? Enggak usah pakai denda-dendaan. Denda itu masuk dalam kategori riba, cuman beda namanya saja. Mafhum soalnya ya? Naam. Barakallahu fiikum seperti itu. Fal a'yanu kama law syakakna fi hayawan. A'yan sesuatu yang kita saksikan yang ada di alam semesta ini. Seperti contohnya kalau seandainya kita ragu terhadap hewan, hayawan, hewan. Nah, barakallahu fiikum Kita ini hewan atau bukan kita ini? Hewan bukan? Hmm? Hewan bukan kita ini? Bukan? bukan? Kita ini hewan bukan nih sob? Apa? <laughs> itu yang benar ya. Kita yang benar itu insan manusia. Cuman ada yang membagi dari alu kalam, alu kalam, ilmu yang sangat ngeri itu, ilmu filsafat. Kita itu hewan. Karena ada hewan itu hayawanun natik, wa hayawanun ghairu natik. Ada hewan yang bisa bicara seperti manusia, itu pun ditambah lagi hayawanun natik dohik katanya. Jadi hewan yang bisa bicara dan tertawa itu manusia. Paham ya? Kalau hayawanun natik itu hewan-hewan yang ada itu. Ini pembagian ilmu kalam, ilmu filsafat, enggak usah dipedulikan cuman ini hanya nah barakallahu fikum memperkenalkan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, karena terkadang mereka menggunakan seperti itu untuk mengelabui saja. Allah musta'an. Kalau seandainya kita ragu terhadap hewan, hal huwa halal am haram? Hewan ini halal atau haram? Fal asl al hil. Hukum asalnya adalah halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kucing halal atau haram? Ragu enggak antum kucing itu halal atau haram ragu enggak antum? Hmm? Kucing itu halal atau haram? Ragu enggak? Kalau ragu dikembalikan hukum asal halal. Atau bagaimana? Eh? Haram. Karena ada dalil yang lain masalah bertaring, masalah mangsa, paham ya? Jadi bukan berarti nah kita ragu lagi sesuatu yang ragu lah. Sesuatu yang ragu kita kembali ke hukum asal sampai datang dalil mengharamkannya. Paham ya? Seperti itu. Wal muamalat, masalah muamalah, jual beli transaksi apa yang semisalnya. Jual beli online enggak masalah tapi hindari dua perkara yang sangat berbahaya. Jual beli online enggak masalah tapi hindari dua perkara yang sangat berbahaya. Pertama, penipuan, kedua riba. Oh ya? Kalau sudah masuk dalam penipuan dan riba ini berbahaya sekali. Walaupun untungnya banyak, enggak ada barokahnya. Paham ya? Karena banyak yang terjadi hingga saat ini jual beli online tuh mereka tidak bisa terlepas dari dua perkara ini kalau tidak dirahmati Allah taala. Paham ya? Jadi perhatikan baik-baik, jujur, amanah, kemudian tidak terlibat dalamnya insyaallah taala boleh. Karena jual beli online itu baru muncul belakangan ini. Dulu zaman Rasulullah itu offline. Paham ya? Jual beli offline. Langsung serah terima gitu ya. yadin biyadin. Kebanyakan seperti itu. Barter pun enggak masalah. Apa barter? Hah? Bukan tambah. Apa barter? Antum? Barter itu apa barter? Yang nyala itu. Apa barter atau Eh, tukar menukar barang. Itu barter namanya. Jadi barang atau tukar barang. Misalkan barang barakallahu fikum kemulah nah barang contohnya ya, sarung nah dia mungkin mau baju udah tukaran lah sarung sama baju dengan seharga senilai paham ya itu namanya barter selama tidak ada unsur riba enam perkara yang ada ribanya itu insyaallah nggak masalah Paham ya? Nah, karena untuk enam riba, enam perkara yang ada ribanya itu harus mislan bimislinnya dan biyadin. Apa enam perkara itu? Bur, syair. Bur, syair, garam, kurma. Hmm? Uh, kurma sok enggak kurma? Atamru betamri, apa? Emas. Emas, perak. Paham ya? Perak ya, perak emas. Itu kalau seandainya mau tukar menukar upayakan mislan bimislin. Emas dengan emas Anak punya emas 1 gram. Eh, 24 karat misalkan. Nah, mau ditukar dengan yang 2 gram misalkan ya. Nah, caranya bagaimana biar syar'i? Dijual dulu emas yang ini, ambil uangnya untuk beli yang 2 gram. Lebih syar'i itu. Karena kalau satu tukar dua berarti enggak mislan mislin. Paham ya? Rupiah taruhlah rekan rupiah. Mata uang kita ini apa? Mata uangnya Usama. Rupiah. Nah, rupiah ini antum tukar 100 ribu dengan 105 ribu nggak boleh. Harus sama-sama 100 ribu, 100 ribu. Yang ini baru ataupun nggak baru sama. Kalau sama-sama mata uangnya. Tapi kalau rupiah ditukar dengan dolar, tahu dolar antum? Pernah lihat? Pernah lihat mata uang dolar? Ya nanti suatu ketika mungkin kalau pernah pernah lihat, lihat nanti ya. Nah, nah 100 dolar misalkan ditukar ya, 100 rupiah, boleh 100 ribu misalkan. Bagaimana ini? Harus sama atau enggak kalau ini? Kalau beda mata uang, itu dipermisalkan emas dengan perak itu enggak masalah, beda. Memang beda. 100 dolar kalau antum tukar 100 ribu enggak mau orangnya. 100 dolar itu senilai 1 juta lebih sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pun saat itu. Paham ya? Nah, 100 dolar itu kalau gambarnya gambar orang yang rambutnya panjang itu. Paham ya? Itu kalau mau lihat gambarnya yang jelas. Nah, untuk masalah transaksi tukar menukar uang itu tadi harus mislan bimislin kalau satu mata uang. Tapi kalau beda mata uang senilai. Seribu rial Saudi. Itu kalau antum tukar dengan seribu rupiah nggak mau dia. Karena seribu rial Saudi itu nggak macam-macam. Tiga juta lebih. Paham ya? Ditukar seribu rupiah nggak mau. Paham ya? Jadi yang dinilai itu apa yang dinilai? Kalau seperti itu beda mata uang nilainya. Paham ya? Nilainya berapa? Sekian misalkan seperti itu. Allah mustahil jelas itu perlu diperhatikan baik-baik karena penting sekali ya. Tampil dikit lagi. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, "Wal mu'amalat kana law ta'amalna mu'amalat bai'in aw tijaratin aw rahnin aw waqfin aw wala nadri hal hiya halalan am haram fal aslu al hil." Sebagaimana kalau seandainya kita bermuamalah seperti muamalah jual beli, perdagangan, pergadaian, kemudian wakaf, kita nggak tahu ini halal atau haram, kembali ke masalahnya halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Berikutnya, wal adat tradisi. Eh, perhatikan baik-baik, tradisi, adat, na'am barakallahu fikum Kama law tadna fi'la asya'i nasu Seperti halnya kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, nah seperti misalkan kita menyapa, eh, mari Pak, assalamualaikum, silahkan misal sapa-sapa seperti itu. Nah, contohnya aja ya. Wala na'lamu hal hal syar'u man'a minha aw Kita enggak tahu apakah syariat itu melarang hal tersebut atau tidak, fal asal hil. Hukum asalnya adalah halal. Seperti antum misalkan bikin ketupat ketika Idul Fitri. Nah, itu dibalik ketupat itu ada ritual-ritual khusus atau keyakinan tertentu atau cuma ada tradisi aja. Ada tradisinya, seperti itu apa? Hukum asalnya enggak ada larangan. Cuman nanti kalau ada ritual dibalik itu barulah gitu loh. Diyakini bahwa bikin ketupat setiap Idul Fitri itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun misalkan. Nah, itu baru haram. Paham ya? Karena adat yang semula diperbolehkan, eh, kemudian apa? akhirnya diyakini sesuatu yang haram tadi itu jadi haram itu loh. Paham belum? Misalkan aku bikin ketupat setiap Idul Fitri, itu ada keyakinan tertentu enggak itu, Isop? Hah? Enggak ada. Ya seperti tradisi, enggak masalah. Cuman kalau diyakini bahasanya ketupat, bikin ketupat ketika Idul Fitri itu bisa menggugurkan dosa 2 tahun yang akan datang dengan 2 tahun yang telah lalu misalkan, 4 tahun. Paham ya? Baru apa? Barulah haram gitu loh. Maaf salah ya. Yang terakhir Fa'indana al-an arba'atu asya'. Perhatian baik-baik. Sekarang kita memiliki empat perkara. Ibadat, muamalat, a'yan, adat. Ibadah ma'ruf, muamalah terhadap e, barakallahu fikum, kerjasama atau muamalah jual beli atau semisalnya. A'yan sesuatu yang nampak atau yang kelihatan seperti hewan, ikan atau yang semisalnya itu. Nah, ada tradisi. Amal ibadat fal aslu fiha al mana Satu. Adapun ibadah hukum asalnya adalah dilarang atau haram. Pantunnya apa pantunnya? Ibadah haram hukum masalahnya? Santai aja. Wa kullu mahdhuru awa wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairal ladhi fi syar'ina madhkuru coba diulangi Mahdzuru. nggak Enggak usah pakai mau lagi. Ghairul ladzi. Tafal belum? Ghairul ladzi syar'ina. Ghairul ladzi fi syar'ina. Madkuru. Mudah sekali kan? Tafal itu ya, itu penting sekali karena untuk istidlal, untuk istidlal walaupun bukan Al-Qur'an Sunnah tapi memang muncul gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum tatabbu' wal istiqra'. Dalilnya ada tatabbu' wal istiqra' mengecek meneliti ternyata dijumpai seperti itu. Paham seperti itu. Kita lihat di sini illa madalat dalil ala annahu masyru' kecuali yang tunjuk dalil bahwasanya itu disyariatkan wa amma salatul baqiyah fal asl fiha al hil adapun tiga perkara yang sisanya itu yaitu masalah muamalah masalah a'yan masalah adat itu hukum asalnya adalah halal illa madalat dalil ala annaha muharramatun hingga datang dalil yang mengharamkan perkara-perkara tersebut na barakallahu fikum